Oh, pertanyaannya hampir-hampir sama sama. Maksudnya kalau pertanyaan satu nggak dijawab, nggak selamat yang lain muncul. Ibu dibuka lagi, yang lain muncul. Semuanya <laughs> pertanyaan sama berarti. Allah musta'an. Khairan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keterangan yang benar. Allahumma musta'an. Sebagian besar ini langsung pertanyaannya menghujum seperti tombak lembing yang dilemparkan. Sebagian besar yang pro ke Gulkarnain benci sekali dengan Ustadz Lukman Mbak Abduh. Katanya Ustadz Lukman banyak kesalahannya di zaman Laskar. Apa benar ya Ustadz? Ya sebetulnya kalau kita kembali kepada keadaan yang lalu kita tidak akan lepas dari dosa semua. Tidak usah singgung zaman laskar sebelum kita jadi laskar juga banyak dosanya. Antum kira sebelum jadi laskar bersih kayak malaikat ya? La yasunallah Kayak malaikat selamat daripada dosa. Lah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya dosa, punya salah. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, apa kata Rasulullah? Wa khairul khata'ina tawabun. Apa tawabun? Sebaik-baik orang yang salah, dia mau ber bertobat. Kalau kita singgung kesalahan yang telah lalu, kita juga punya dosa, punya salah. Sebelum laskar dan setelah laskar. Kita jangan nisbahkan yang hanya berdosa Ustaz Lukman sebelum laskar dan setelah laskar. Kamu di mana? Kita ini di mana? Kita malaikat apa? Tentunya kita semua yang juga melakukan dosa dan berkenaan dengan kegiatan laskar jihad dulu, ya semuanya punya dosa. Kalaupun tentunya ada kebenarannya. Karena laskar yang ditegakkan dulu atau jihad yang ditegakkan dulu dan sampai terbentuknya laskar ahlus sunnah wal jamaah waktu itu tentunya dengan bimbingan fatwa ulama Jadi tentunya benar dan tentunya tidak luput daripada kesalahan. Tidak luput daripada kesalahan orang-orangnya, person-personnya. Namun walhamdulillah hadis Rasulullah tadi telah kita dengarkan orang yang bersalah kalau sudah bertobat itu adalah khairul khairul apa? Khotoi sebaik-baik orang yang Bersalah yang payah itu sudah salah tidak mau bertobat. Kita kembalikan pertanyaan ini. Pernahkah yang ikut-ikut laskar itu selain Ustaz Lukman yang katanya mau sok suci seperti malaikat? Maaf-maaf saja. Yang disebut namanya di sini dulu karnain dan CSCS-nya bertobat. Kembali pertanyaan ini. Kalau Anda belum bertobat, ya Anda berarti maling teriak teriak apa? Teriak bukan maling, teriak rampok. Atau rampok teriak maling. Alhamdulillah, masalah yang lalu orang-orangnya sudah bertobat. Dan Allah tidak senang Dosa yang lalu diungkit-ungkit ketika sudah tobat orang. Kita saja melakukan perbuatan dosa lantas kita sebutkan, saya pernah dulu melakukan perzinahan. Allah murka kepadamu. Allah sudah tutupi dosamu. Kamu buka, Allah murka padamu. Siapa menutupi aib dan dosa saudaranya, Allah akan tutupi dia juga nantinya di hari di hari kemudian dari dosa dan aibnya. Kalau dosa yang telah lalu dan sudah bertobat tidak boleh diungkit lagi. Kecuali itu adalah kebatilan. Batil maka kebatilannya harus disebutkan batil. Batilnya seperti kebid'ahan, seperti hawa nafsu, kesesatan. Ini perlu disebutkan supaya manusia tetap mengerti bahwa ini kesesatan ini adalah ke kebatilan. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan walhamdulillah yang disebutkan di sini Al Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah taala dalam banyak majelis subhanallah mungkin tidak satu majelis dalam banyak majelis Beliau mengatakan bahwa apa yang mungkin itu datang dari beliau dulunya, dilaskan dari bentuk kesalahan beliau, beliau bertobat. Dan ketahuilah ya ikhwas kalian bahwa kita pun sendiri kalau kita sudah bertobat lantas disuruh terus untuk bertobat dan bertobat dalam keadaan kita sudah bertobat itu adalah sebuah harot pada seseorang keberatan pada seseorang Beda dengan tobatnya Bukarnain yang tobat-tobatan, rujuk-rujukan, Katanya menulis surat tobat, surat rujuk. Tetapi ternyata itu hanyalah sekedar isapan jempol. Karena tobat-tobatan rujuk-rujukan. Ya dipaksa bertobat dan dipaksa rujuk. Akhirnya tobat-tobatan, rujuk-rujukan. Allahul musta'an. Sehingga ketahuan siapa yang benar murni dia itu tobat dengan sikap-sikapnya dengan tindak tanduknya dan siapa yang tidak itu nampak wallahu a'lam bisawab dan tentang mengenai laskar jihad perlu kita ketahui panglimanya bukan Ustaz Lukman Mbak Abdul panglimanya adalah Jabar Umar Talib yang selalu mengatakan dirinya kalau ada acara-acara X apa mantan panglima nah, itu itu panglimanya yang aneh mereka tidak menuntut Ja'far Umar Talib bahkan berteman mesra dulunya bahkan mereka mengatakan ini sebelum mereka didudukkan masa Orang mau bertobat kok tidak diterima tobatnya. Seakan-akan pintu tobat itu tertutup pada Ja'far Umar Talib. Luar biasa Ja'far yang sesat menyesatkan. Dol mudil. Dolnya murokkab dan mudilnya murokkab. Tahu murokkab gak Kuadrat. Belajar matematika. Kuadrat pangkatnya bukan dua. Seratus. Coba lihat kesesatannya Jabar sekarang ini. Dol Subhanallah. Sebelum mereka didudukan dengan fatwa Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Betapa pembelaan mereka. yang Ja'far ini tidak pernah menyatakan tobatnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan Dulkarnain sendiri dulu jadi Dewan Fatwa Mufti di Laskar Jihad dulu. Dan beberapa orang dan saya juga termasuk asatid yang dulu turut bersama Laskar Jihad menjadi dewan apa? Uh, dewan penasihat ustadz-ustadz dikatakan dewan penasihat. Nah, kita juga menyadari ada kesalahan-kesalahan dan natub ilallah kalau itu adalah kesalahan yang disengaja dan yang kalau tidak disengaja kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kesesatan dan kebatilan, sebutkan. Karena kesesatan dan kebatilan harus disebutkan. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana dengan keadaan bulakmal sekarang? Yang waktu itu hadir di, Dor, di Daurah Syekh Uthman. Uthman siapa ini? Apa hadir dia? Hah? Uh, Syekh Utsman, Syekh Utsman hadir daurah yang kemarin? Bukan Syekh Utsman mungkin, Syekh siapa? Yang dikatakan Abdul Hadi. Ya, dikatakanlah Syekh dan sampai nanti marah lagi kalau tidak dikatakan Syekh. <laughs> nah, orangnya temperamen tuh Abdul Hadi. Eh, Syekh. Maaf. Syekh Abdul Hadi. Dia hadir. Iya. Di sini, di Depok. Taib. Sebetulnya bukan masalah kehadiran Dul Akmal di situ, tetapi masalah tasarrufnya Dul Akmal yang sayyi'ah. Tindak tanduknya dia yang sayyi'ah. Yang jelek dan tidak boleh dicontohi oleh seorang salafi tidak boleh dicontohi seorang yang dikatakan salafi. Baik dia itu duatnya ataupun tulapnya, penuntut ilmunya. Rakmal sudah banyak mendapatkan nasihat. Dan terakhir ketika dia mengatakan dengan uh, ketika kita mendengarkan dengan tobat. Ya terus terang kita waktu itu antara bersyukur dan berwas-was. Ini jangan sampai muncul lagi nanti. Dan ternyata benar. Setelah beberapa waktu muncul afailnya perbuatan yang sayyi'ah wallahul musta'an maka seperti Dul Akmal ini tidak pantas untuk kalian belajar dengannya tidak pantas untuk kalian menimba ilmu dengannya. Bagaimana mau menimba ilmu belajar dengannya dia sendiri perlu belajar ilmu agar tindak tanduknya benar. Dia itu dai tapi kok seperti itu? Selalu membuat kacau, membuat rusak dakwah. Tidak itu di daerahnya, Begitu pula di, di negeri ini secara keumuman. Wallahul musta'an. Bagaimana ikhwan yang sikapnya di sini senang, di sana senang kadang taklim di sini di musola ini dan kadang taklim di masjid Amwa. Uh, tentunya ikhwan kita perlu dinasihatin dengan baik dan benar, perlu dibimbing dengan baik dan benar, dan perlu ditegaskan bahwa dia kalau mau selamat dan lurus mau dianggap seorang yang tidak membawa penyakit sehingga nanti manusia akan menjauhinya hendaknya dia meninggalkan majelis mereka sampai mereka bertobat dan rujuk kepada al-haq terhadap mereka-mereka ini perlu diketahui sebagaimana tadi kita terangkan agama ini tidak dibangun di atas apa? perasaan. Agama ini dibangun di atas al-hujjah wal bayinah. Kalau dengan perasaan, ya kenapa sekalian kita nggak yang lebih jauh dari ini? Kehisbiyun, karena dengan perasaan. Ketika kamu ditanya, kenapa tidak Hezbiun? Karena Hezbiun sudah jelas salahnya. Kalau yang itu, yang itu ya jelas salahnya tapi enggak enak. Eh. itu perasaan namanya. Kamu katakan, oh ini tidak jelas salahnya. Tidak jelas salahnya apa? Para ulama mentahdir. Tidak jelas ulama, tidak jelas salahnya. Sana juga sama. Hizbiun sana juga sama ditahdir. Sama-sama ditahdir. Kembali kepada apa tadi? Perasaan. Atifiyah. Agama dibangun di atas hujjah wal bayan. Kalau sudah jelas dalilnya, hujjahnya, dan mereka itu adalah orang yang jelas-jelas bermasalah, berpenyakit dan mesti ditinggalkan. Maka mesti ditinggalkan. Dan ikhwah yang seperti ini setelah dibimbing, diarahkan, dinasihati dengan benar dan terus dinasihati. Tapi kalau memang tetap dia menginginkan jalannya, maka ma'alaina min sabil. Tidak ada jalan bagi kita dan tidak ada naam pemaksaan hidayah terhadap dia memang menginginkan jalannya seperti itu wallahul musta'an tentunya kita menghindarinya tentunya kita terpaksa menjauhkannya dari diri kita dan saudara-saudara kita wallahul musta'an Jangan urusi fitnah kita belajar ini tadi sudah saya sebutkan subhatnya jangan urusi fitnah kita belajar saja. Belajar apa? Belajar matematika. Nah, kalau belajar agama tentunya akan mengerti fitnah. Kamu tahu fitnah khawarij dari mana? Dari mana mengerti fitnah khawarij? Dari belajar. Jangan ngurusi fitnah khawarij, belajar aja. Nah, saya paham ini khawarij dari belajar ini. Sehingga itu adalah subhatnya mumayyi'un. Wallahu musta'an. Bagaimana menyikapi ikhwah di Fatahillah yang masih membela-bela Dzulkarnain Sofian Rurei dan lain-lain dari kalangan MLM. Ini kalau istrinya saja salah belum tentu dibela. Istrinya salah belum tentu dibela. Bapaknya salah belum tentu dibela. Zulkarnain apanya? Teman apanya? Kalau salah agama ini mengajarkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, marro aminkum mungkaran munkaran falyughayyir biade, fa illam yastati fa bilisani, wa illam fa illam yastati fa biqalbi, aw wa illam yastati fa biqalbi, wa dhalika aful iman agama kita ini mengajarkan untuk mencegah yang mungkar. Lah yang sudah ditahdir oleh ulama kok dibela ditahdir oleh ulama sehingga nggak pantas dibela sekarang Durkanain telah memberikan apa padamu? Kalau seandainya bapakmu salah, kamu dengan tidak nunggu waktu kamu katakan, "Pak, bapak ini melakukan perbuatan ini. Dasar orang tua terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu. Padahal bapakmu Masya Allah telah memperjuangkan hidup kamu. Sehingga kamu jadi seperti itu. Ba'dallah setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu kamu. Tapi kamu nggak bela sebagaimana pembelaanmu terhadap Dulkarnain. Dulkarnain memberikan apa? Kamu diberikan ASI oleh Dulkarnain, air susu ibu, atau apa yang diberikan oleh Dulkarnain kepadamu? Tidak ada. Yang dia berikan kepadamu malah subhat, racun, Sehingga wallahul musta'an kalau memang sudah ditahdir oleh ulama, ya akhi, agama ini adalah agamanya Allah, milik Allah, bukan milik A, milik B, milik C dan agamanya ini dibangun di atas hujjah Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah tahdirnya ulama dibangun di atas kitab dan sunnah bifahmi salafil ummah Syekh Robi ada urusan pribadi dengan Zulkarnain? Atau ada urusan hutang piutang? Urusan lamar-lamaran? Tidak ada. Tapi sebagaimana yang tadi kita katakan, kalau memang orang-orang tersebut demikian keadaannya, maka tinggalkan mereka Biarkan mereka dengan kebingungannya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun Sofyan Rurai, maka perlu kalian ketahui Sofyan Rurai ini bukanlah ustad. Bukan ustad. Wallahu alam bisawab orang ini muncul ketika ada fitnah. Dan selalu muncul ketika ada fitnah. Kayak-kayaknya orang ini adalah ini saya pribadi anak dia ini desis penyusup penyusup tapi dia kan diustadkan siapa yang ustadkan kalian yang ustadkan tidak ada ustad yang ustadkan dia kalian yang hebohkan dia sehingga kalian jangan angkat-angkat dia dengan kalimat ustad dia bukan ustad kalau Mas Sofian bu, bisa saja Mas Sofian atau Bang Sofian, Jangan Ustaz. Mulia kalimat Ustaz itu. Jadi dia bukan Ustaz, tidak perlu disejajarkan dengan para asatid. Siapakah Farhan HC? Wah ini sebut person-person ini ya. Nah. Farhan Aceh Ya ini kalau boleh dikatakan Tuwailibul ilmi Dulu Dan nampak padanya Sifat Syuhrah Ingin tenar. Nampak padanya sifat ingin tenar. Ingin tampil. Itulah Farhan. Yang sebetulnya dia masih perlu banyak belajar. Dan yang paling penting padanya perlu meluruskan hatinya niatannya belajar. Loh kok Ustadz berbicara hati-hati kan hanya Allah yang tahu. Iya. Tapi hati itu apa yang ada di hati dinampakkan dengan perbuatan secara zahir. Apa yang ada di dalam hati dinampakkan oleh perbuatan secara zahir. Orang itu diketahui dengan zahirnya Jangan kita katakan itu pencurinya Masya Allah itu hatinya tulus. Tapi dia pencuri. Robin Hood berarti. Kita melihat apa yang tampak padanya, pencuri ya pencuri. Sehingga kita katakan perlu dia meluruskan hatinya. Jadi orang yang intenar dan tentunya kalau sekarang pengacau dakwah pengacau dakwah lantas membawa kedustaan-kedustaan sebagai seorang kadzab lantas orang yang Allah alam bisawab kalau saya saya katakan dia sevi, sevi, Kok dikatakan safi Ustaz? Ya Pak Rani dulu murid saya, belajar AIW dengan saya kok. Dia belajar dasar-dasar dakwah, eh, dasar-dasar agama di tempat saya di Pondok Pesantren Kroya dulu. Jadi saya mengerti yang tidak mengerti Farhan jangan asal membela ya. Siapakah dai-dai pembawa subhat? Dai-dai pembawa subhat banyak. Susah menghitungnya. Sangking banyaknya. Ya tentunya segala hizbiyah itu membawa subhat dan di dalam dakwah salafiyah, haddadiyah, mumayyah juga membawa syubhat. Haddadiyah, mumayyah haddadiyah itu adalah orang-orang yang berpandangan ekstrim. Tapi mengatakan dirinya salafi. mumayyah itu orang-orang yang lembek. Lembek yang menginginkan persatuan dengan Hizbiyun Ya cocok tadi, di sana senang, di sini senang ya, itu mumayyi. Itu mumayyi, wallahu a'lam bisawab. Kalau yang dimaksudkan ini adalah MLM, ya tinggal disebutkan orang-orangnya. Nampak kok di sini tetangganya kan? <laughs> Tetangga untuk khusus daerah wilayah Jakarta tetanggaan. Taib, wallahu musta'an. Bagaimana menentukan sikap kepada pemimpin perusahaan yang bermanhaj ahlul bidah? Apakah perlu keluar dari pekerjaan? Apalagi pemimpin itu sering memberikan subhat. Pemimpin perusahaan ini, pemilik perusahaan atau orang yang dipekerjakan dan kebetulan didudukan sebagai pemimpin. Kalau dia pemilik perusahaan tersebut, kalau dia pemilik perusahaan tersebut dan kamu terus diganggu dengan dia sampai dia memberikan subhatnya kepadamu, maka perusahaan yang lain banyak yang tidak memberikan subhat bahkan memberikan fulus yang banyak banyak Kalau kamu tenaga ahli, kamu cari yang lainnya. Tapi kalau dia hanyalah seorang yang dipekerjakan juga memberikan subat, kamu sampaikan, Pak, kita di sini sama-sama digaji oleh tuan. Bapak digaji, saya juga digaji. Kita di sini masalah kerjaan duniawi, bukan masalah agama. Kalau agama, Bapak pimpinan pondok saya adalah santrinya bapak saya tinggalkan karena bapak sesat. Tetapi ini bukan pondok pesantren ini perusahaan pak. Bapak digaji saya digaji. Kita urusannya urusan pekerjaan kita masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau dia bisa mempengaruhi pemilik perusahaan tersebut, dan sampai mengeluarkanmu la ba'sa wala ta'sa tidak jadi masalah sebagaimana tadi dikatakan banyak perusahaan yang lain yang lebih bisa menggajimu mungkin lebih daripada itu tetapi kalau diinginkan dengan pekerjaan tersebut duniawi Apakah dimasukkan dalam pekerjaan apa, apakah dimasukkan dalam masalah agama berbeda pekerjaan yang hubungannya dunia berbeda dengan hubungan kalau dia itu hubungannya dengan agama. Allahu a'lam bishawab. Apakah anak-anak sepupu, uh, anak dari bibi, yaitu sepupu, termasuk mahram, bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Bibi kita mahram, tetapi sepupu bukan ma bibi di sini bibi saudara ayah atau saudara ibu. Bukan suami uh, bukan apa? Bukan istri dari paman dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Karena kalaupun bibi tapi itu bukan mahram kita. Saya kira ini untuk sementara waktu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita insya Allah taala akan menjawab pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya apa yang kita dengarkan dari pengajian ini dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala bisa membimbing kita kepada amalan sehingga kita setelah mengetahui ilmu yang benar bisa kita amalkan wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh